Nah, An mengkaji dalika imma yakuna kadiban ala sahibi. Bahkan nukilan tentang hal itu yaitu tentang berdoa di dekat kubur nukilan dari para ulama Imam boleh jadi adalah dusta yang diadakan atas nama uh, beliaunya Islamah keba'dum an syafi'i Bagaimana cerita yang diceritakan oleh sebagian orang Tentang Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan Itu idana jalat datun Aku jika aku mengalami kesusahan ajiu Maka aku akan datangi Lalu berdoa di dekat kubur Abu Hanifah Fa'ujabu maka doaku mustajab dikabulkan atau perkataan ada maknahu yang maknanya seperti itu Wahada dan perkataan ini kadalika seperti itu yaitu maklumun kasibuhu eh, maklum dustanya diiktiraf secara pasti menurut orang menurut orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap riwayat Kenapa kita katakan ini jelas dusta? Karena Syafi'i ketika tiba di kota Baghdad tidak ada di kota Baghdad ketika itu kubur yang yuntabu lidu'a indahu orang itu yuntabu pilih berganti datang datang sudah berganti untuk berdoa di dekatnya al-batata sama sekali bahkan perbuatan semacam ini yaitu berdoa di dekat kubur tidaklah di masa Imam Syafi'i ma'rufan dikenal. Bahkan Syafi'i telah melihat di daerah Hijaz zaman Syam Irak dan Mesir kubur para nabi dan sahabat dan para tabi'in. Man yaitu orang-orang yang karena ashabuha penghuni kubur-kubur itu menurut Indah, menurut Syafi'i dan menurut seluruh kaum muslimin lebih mulia daripada Abu Hanifah atau semisal dengan, dengan Abu Hanifah minal ulama dan para ulama famabalahu famabaluhu lam yatuhu du'a'a illa indahu belum fama lalu kenapa lah itu doa ah. ya, Imam Syafi'i tidaklah memilih berdoa kecuali di dekat kubur Abu Hanifah kemudian murid-murid Abu Hanifah yang atrokuhu yang mereka ini bertemu dengan Syafi'i oh, atau atrokuhu menjumpai Abu Hanifah misal Abu Yusuf kemudian Muhammad ibn Hasan kemudian Zufar ya footnote Zufar bin Hudail bin Qais al-Basri bin Kibar Salamid Abi Hanifah Muhammad Abi Hanifah yang termasuk serial senior maka awal muqaddam dan biarlah yang, yang diutamakan di majelisnya atau yang dimajukan dalam majelisnya. Maksudnya beliaulah pengganti Abu Hanifah setelah wafatnya Abu Hanifah di majelisnya Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah wafat, maka orang yang muridnya Abu Hanifah yang menggantikan beliau ngajar adalah Zufar bin Al-Hudain. dia adalah seorang yang mengumpulkan antara fikih dan ibadah. Orang yang alim dan gemar beribadah. Satu hal yang jarang. Meninggal tahun 158, lahirnya tahun 110. Kemudian Al Hasan bin Ziyad, ya, Alasan bin Zaid al lui al-Kufi Murid Abu Hanifah Seorang yang ahli fikih seorang yang cerdas Menjabat sebagai khotib di Kufah Namun saya, namun beliau dalam bidang hadis oleh tidak ada nilainya bahkan dituduh oleh banyak imam hadis dengan dusta dalam hadis menurut Antolopus 4 ini empat orang murid pokoknya Abu Hanifah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asyibani Zufar bin Hudail dan Al-Hasan bin Ziyad dari murid-murid Abu Hanifah yang demikian banyak yang paling menonjol, yang paling e, dekat, yang paling kibar yang senior adalah empat orang ini Watabakatum dan orang-orang yang sezaman dengan mereka tingkat dengan mereka. Lam yakunu tidaklah mereka mengpas-paskan doa tidak di dekat kuburnya Abu Hanifah, tidak pula kubur yang lain. Dan pertimbangan bahasanya kalimat tadi ini idana selabi itu adalah dusta kota padam telah lewatlah disebutkan menurut Syafi'i mawasabitun satu hal yang ada dalam kitabnya Syafi'i yaitu dalam Al-Um di mana Imam Syafi'i karohah melarang mengaku-ngakukan kubur makhluk karena khawatir al-fitnah biha karena khawatir timbul kesesatan dengannya maka jika Imam Syafi'i pendapatnya demikian nggak mungkin dia melakukan hal itu Wa inna mayadha yang membuat membuat buat mengada-ada cerita-cerita ini adalah orang yang sedikit ilmunya dan agamanya. Wa imah dan kemungkinan yang kedua tentang cerita-cerita dari para ulama tentang doa di dekat kubur. Ayakunal mengkul min hadil hikayat cerita-cerita yang dinukil ini adalah cerita-cerita tentang al majul orang yang tidak dikenal, layak orang tidak diketahui. Para dan kita seandainya diriatkan untuk kita cerita-cerita semacam ini yang merupakan cerita-cerita al-masibah footnote al-muhmalah as-sanad yang sanatnya itu tidak diperhatikan ditinggalkan alatilah aslalaha yang sanatnya tidak memiliki landasan <clears throat> ahadis hadis hadis dari aman dari Nabi Muhammad SAW yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Lama tentu tidaklah boleh pegang teguh dengannya sampai cerita tersebut ada tersebut ada hadis yang benar. Maka bagaimanakah dengan cerita bukan dari Nabi? Jika ada cerita dari Nabi sanatnya nggak jelas itu nggak boleh diterima bukan dari Nabi sarannya tidak jelas maka tentu lebih tidak diterima kemungkinan yang ketiga wa imma dan boleh jadi kot yakunu sahibu kolahu orang yang punya cerita itu mengatakannya atau melakukannya dengan istihad yukte wa yusuf dan yang namanya istihad bisa benar dan bisa salah Aukolahu atau dia mengatakannya dengan batasan dan syarat yang banyak yang karena banyaknya maka jadilah doa tersebut ala wajib dalam bentuk yang tidak ada sisi terlarangnya fahurifa anak lu'an kemudian nukilan darinya kemudian di diubah-ubah Kama anak Nabi ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi izin untuk ziarah kubur setelah Nabi melarang ziarah kubur, Fahima al-mubtilun maka para ahli batil memahami bahasanya ziarah yang dibolehkan adalah ziarah yang mereka lakukan. Min hajiha yaitu mereka bersengaja pergi haji makna asalnya adalah al-qasdu sengaja pergi li sholat indah untuk solat di dekat kubur wal istighosah dan berdoa biha tawasul dengan kubur Kalau memang itu dikatakan oleh seorang ulama atau dilakukan oleh seorang ulama maka kemungkinan yang ketiga itu adalah istihad beliau dan istihad itu bisa keliru dan bisa benar dan dalam hal ini beliau keliru apa sebenarnya beliau memberikan penjelasan syarat-syarat namun orang yang menceritakan itu melupakan syaratnya atau salah faham Tumasair hadil hujat Kemudian semua dalil-dalil Yang digunakan orang untuk membolehkan Mengkhususkan doa di dekat kubur Itu dairatan berputar antara Beberapa kemungkinan Pertama nak baina naklin Dalilnya adalah dalil nakli Yang tidak boleh syariat ditetapkan dengannya karena dalil nakli tersebut baif atau bahkan maudhu' yang kedua kemungkinan yang kedua dalilnya adalah kias padahal layak yajuzu istibabul ibadat bimislihi tidak boleh menganjurkan berbagai bentuk ibadah dengan dalil kias Ma'ilmi nah, padahal kita tahu Pastinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkannya Satu kaidah penting Watakuhu ma'akyamil muqtada lil fi'li Bimanjilati fi'lihi Bahasa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu hal, ma'akyamil muktaba, pada ada faktor pendorong untuk melakukan lil fi'li untuk melakukan perbuatan tersebut, maka tidak berbuatnya Nabi itu bimanzilati fi'lihi statusnya sama dengan perbuatan Nabi. Wa inama yusbitu dan yang menetapkan berbagai ibadah dengan semisal cerita dan kias menurut naklin anil anbiya tanpa ada nukilan yaitu hadis dari para nabi hanya dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang semisal dengan mereka. Lihat 7. Wal maksud min kalil mu'alif, maksud dari perkataan mu'alif di sini bahasanya orang Nasrani dan orang-orang semisal dengan mereka semacam sufi ekstrim, makburiyin, takuburiun yang menetapkan berbagai ibadah dan mengada-adakan ibadah dengan sekedar dengan dalil adalah cerita, mimpi, kias dan anggapan. Wahadi turkun batilah Ini semua adalah metode-metode yang tidak benar dalam ungkapan ibadah Wa inamal mutabak karena yang diikuti dalam masalah menetapkan hukum Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan asabikin al awalin orang-orang terdahulu atau al-awalin orang-orang terdahulu itu sahabat. La tidak boleh menetapkan hukum syar'i biduni e, dengan selain tiga dalil ini Quran, Sunnah dan ijma sahabat. Boleh jadi hukum tersebut disimpulkan dari nason dari nas Quran dan Sunnah atau istimbat atau kesimpulan dari Quran dan Sunnah maka tidak boleh menetapkan hukum selain dengan tiga dalil ini bihalin sama sekali. Wal jawab anha dan jawaban anha untuk hujah-hujah tadi menganjurkan satu aman dengan sekedar cerita ada orang yang doa di sana kemudian makbul kemudian berarti dianjurkan doa di sana Berjamaah jawaban untuk hal tersebut anwajahin dengan dua cara dengan cara yang global dengan kemudian dengan cara yang rinci. Untuk jawaban global, orang yang berdasarkan cerita kemudian menganjurkan doa di dekat kubur, fanak maka dengan kita batalkan hujah mereka. Dengan kita katakan Yahudi dan Nasrani, mereka juga punya cerita-cerita wal qiyasat dan kias-kias min hadzal namti dari model ini kasirun banyak bahkan orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai mereka mereka adalah orang-orang yang berdoa di sisi berhala-berhala mereka lalu terkadang doanya pun dikabulkan Kama kau saja sebagaimana dikabulkan untuk mereka-mereka para pemuja kubur ahyanan bakal. وفي وقتنا هذا إذا النصارى min hada ta'ifah dan di, zam, di masa kita saat ini dan Nasara orang-orang Nasrani memiliki min hadza cerita-cerita semacam ini taifatun sejumlah cerita-cerita. Kalau masalah cerita-cerita di zaman ini, di zaman Isa beliau berkatakan para Nasrani punya cerita-cerita keajaiban. karena hada maka jika sekadar cerita wahdah semata sudah jadi dalil bahasanya Allah ridha dengannya dan mencintainya falitarid maka hendaklah diberlakukan secara umum sebagai dalil dan jika orang itu berani memperlakukannya secara umum maka itu adalah kufrun dan kekafiran mutanafidun yang saling bertentangan Orang Nasrani punya cerita, orang Hindu juga punya cerita, orang Buddha punya cerita. Nah, eh, yang benar yang mana? ya footnote satu. Memang inat istijabah sebenarnya terkabulnya doa dalam kondisi ini bukanlah dalil karena terkabulnya doa itu kotakunu boleh jadi ibtilah adalah ujian dan boleh jadi mimbar termasuk adalah bentuk takjil na'in menyegerakan nikmat di dunia dan menunda seksa di akhirat apa yang lainnya. Ma'ahada di samping hal itu fal istijabah maka terkabulnya doa di amsali haula untuk mereka-mereka semisal itu nadiratun satu hal yang jarang bagaimana akan dijelaskan oleh penulis kemudian Sehingga kau, kau jumpai banyak dari mereka-mereka yang berdoa di dekat kubur atau yang lainnya berdoa ketika susah di dekat kubur atau yang lainnya kulun minhum masing-masing dari mereka telah menjadikan Pasaran berhala yang berhala tersebut dijadikan sebagai tempat berbaik sangka dan berburuk sangka kepada yang lainnya dan masing-masing dari mereka mengatakan bahasanya berhalanya itulah yang jika berdoa maka dikabulkan berdoa di dekatnya dikabulkan dan tidaklah dikabulkan jika berdoa di dekat kubur yang lain Faminal muhal maka satu hal yang mustahil Isabatuhum jami'an Benarnya itu semua wa muwafaqatu ba'din duna ba'din dan mencocoki sebagian mereka eh, tanpa yang lainnya adalah tahakum adalah memberi penilaian tanpa dasar dan tarjih tanpa merojih dan beragama dengan agama mereka semua adalah mengumpulkan berbagai hal yang bertentangan. Hmm. Banyak orang-orang yang memuja kubur itu mengatakan kata Syekhul Islam kalau doa di kubur A itu mustajab di kubur B itu kurang mustajab tapi yang fan sama kubur B mengatakan kubur B mustajab di kubur sana nggak mustajab kan nggak mungkin dua-duanya benar Kemudian jika kita katakan yang benar perkataan yang lufan sama kubur A, maka ini adalah tahakum. Apa dalilnya kalau memang benar perkataan yang mendukung kubur A, yang lufan sama kubur A? Maka saya tarjih bila bahwa inna aksar haula karena mayoritas mereka mereka inam yakun ta'asurum terpengaruhnya mereka bima umum dalam keyakinan mereka adalah bikoder berbanding lurus dengan perhatian mereka konsentrasi mereka terhadap berhala mereka wa insyrafim an ghairihi dan berpaling dari selain berhala mereka dan mereka mencocoki jami'an semua dalam yang mereka tetapkan bukan dalam apa yang mereka ingkari bidak fit ta'sir ala za'mi karena lemahnya pengaruh menurut anggapan mereka Fainal wahid karena seseorang jika dia berpeksaka dengan terkabulnya doa di dekat kubur ini atau itu maka lam yakun ta'asuhu maka terpengaruhnya itu tidaklah bagaimana terpengaruh pengaruh pengaruh orang yang berbaik sangka cuma pada satu kubur tanpa yang lain dan ini semua adalah min isil awsad adalah ciri khas berhala kata Syekhul Islam mayoritas mereka punya keyakinan ya, mayoritas kuburion penyembah kubur atau orang yang berdoa, eh, mayoritas mereka itu orang-orang yang suka berdoa di dekat kubur itu punya keyakinan keyakinannya syarat supaya doamu di sini di kubur ini ada doa yang diterima makbul itu syaratnya Kau berikan seluruh hatimu ketika berdoa ya di sini. Jangan mat, kau berikan semua kemantepanmu untuk doa di sini. Jangan di kubur yang lain. Gitu. Dan menurut mereka berdasarkan cerita Syekhul Islam kalau seorang yang suka berdoa di dekat kubur itu kok di kubur A itu bagus, di kubur B itu bagus, maka itu pengaruh doanya di sana itu lemah. Tidak sebagaimana pengaruh orang yang cuma berbaik sangka pada satu kubur saja. Kalau orang itu mantapnya cuma satu kubur saja, itu pengaruh untuk terkabulnya doa itu lebih hebat daripada yang uh, kubur ini oke, okay, kubur sana juga oke. Okay lam yakun ta'atuhu misla ta'atu al-hasani dhani maka tidak sebagaimana pengaruh dari orang yang cuma berbaik sangka pada satu kubur saja usi kemudian dalil yang lainnya dalil global yang lainnya kemudian kau terkadang usul jiba dikabulkan doanya Balaam bin Ba'u untuk kaum Musa berkaitan dengan kaum Musa al-mukminin yang beriman dan Allah hilangkan iman dari dirinya Demikian juga orang-orang musyrik terkadang berdoa minta hujan kepada sesembahannya. Fayusqauna lalu turunlah hujan dan doa minta kemenangan sama berhala mereka lalu mereka pun diberi kemenangan. Dan satu, wakat ada ismuhu bilal tentang nama orang tadi itu ada dua lafaz ada yang mengatakan Bal'am bin Ba'ur ada yang mengatakan Bal'am bin Ba'urah Ba'urah dan adalah seorang dari Kan'an ada yang mengatakan dari Yaman Allah berikan padanya namanya yang teragung dalam masalah doa dalam asmaul husna itu ada pembahasan tentang ismullahi al-a'zam nama Allah yang teragung ya. jika nama tersebut digunakan untuk doa maka Allah akan kabulkan doa nah dikatakan ada ada penjelasan yang mengatakan kalau dia diberi rahasia apa yang dimaksud dengan Bismillah al-A'zam dia mengatakan dia diberi kenabian dan dia mengatakan dia tidaklah memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah kabulkan sampai-sampai dia pernah mendoakan jelek Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya maka dia diberi hukuman dia yaitu Allah cabut darinya iman eh, dan dia tertulis dalam syahwat, nasyahwat dan mentaati setan Huwaladzi Allah fihi dan dialah adalah orang yang Allah berfirman tentangnya. Bacakan pada mereka berita tentang seorang yang telah kami berikan padanya ayat ke ayat kan. Fansalaha lalu dia pun meninggalkan ayat minha ayat ayat kan. Lalu setan pun mengikutinya. Kisah pendeta Balaam ini maksu atau dinukil dari salah rincian ceritanya bisa dilihat di tafsir Ibnu Jarir namun mayoritas ceritanya adalah min adat Israiliyat adalah termasuk Israiliyat bisa juga dilihat ceritanya di Bidayawan Nihaya Adapun jawaban mufassal rincian bantahan terhadap orang yang menjadikan dasar cerita sebagai dalil untuk menetapkan ibadah. Madar inti hadis subuh Syabahi subuhat ini Intinya adalah Ala aslai ada dalam dua hal Pertama mayuhka yang diceritakan dan cerita yang diceritakan min fi'li ada doa yaitu melakukan doa ini yang melakukan doa ini an ba'dil ayat dari sebagian tokoh dua asal-asal yang pertama landasan yang pertama adalah mangkul yaitu yang melakukannya adalah seorang tokoh masa salah masa ngawur itu adalah seorang ulama untuk kok Kemudian makul Landasan makul Landasan logikanya bahwa Wawa takap Yaitu sesuatu yang diyakini Manfaatnya doa Di dekat kubur berdasarkan pengalaman Dan berdasarkan kiat Adapun landasan dari nukilan berdasarkan riwayat maka kita katakan imma kadibun boleh jadi dusta Bagaimana cerita tentang perkataan Imam Syafi'i tadi awalaton ataukah salah artinya ulamanya itu memberi syarat namun syaratnya dihilangkan salah faham. atau laisa bihuja atau bukan dalil karena orang yang bisa dalil, dalil minimal jelas sahabat itu pun khilaf itu pun khilaf apakah perkataan sahabat bisa jadi dalil pendapat sahabat bisa atau tidak Takut karena bahkan telah kami sebutkan ukilan dari ulama yang diteladani yang menyelisih hal tersebut. Kemudian bantahan untuk dalil logikanya kita katakan mayoritas yang disebutkan dan manafik berupa manfaat adalah kadibun dusta karena orang-orang yang ia taharau ngepas-ngepaskan doa di dekat kubur dan semisal mereka ini saja hanya dikabulkan doa mereka finadir langkah-langkah Wedu arojul ada seorang dari mereka yang berdoa sangat banyak Masya Allah minta awat Masya Allah itu artinya ya. sangat banyak Doa yang sangat banyak Dari pemohonan demikian banyak Yustajab lahu fi wahidah Cuma satu saja yang dikabulkan Kemudian banyak orang yang berdoa dari banyak orang dari mereka yang berdoa Saya dikabulkan cuma satu demi satu maka bagaimanakah orang ini dibandingkan dengan orang-orang yang lepaskan doa di waktu waktu di waktu sahur dan berdoa pada Allah dalam sujud mereka dan di, di dubur salat mereka di air salat mereka dan di rumah Allah Fa'inna ha'ula maka mereka mereka yang berdoa di waktu mustajab ini kita tahalu jika maka itu sungguh-sungguh dalam doanya min sebagaimana sungguh-sungguhnya ibtihal sungguh-sungguh berdoanya makabiriyin yaitu kuburiyun maka hampir-hampir tidaklah rontok satupun doa tapi hampir-hampir semua doanya dikabulkan ilah dimana kecuali jika ada faktor penghalang nah, namun, namun yang jadi masalah pokok kita bisa serius berdoa bagaimana doanya kuburiyun ketika di dekat kubur banyak orang yang tidak bisa demikian Bahwa bahkan realita menunjukkan bahasa ibtihal doa sungguh-sungguh yang dilakukan oleh makobiriyun jika dilakukan oleh mukhlisun ay muwahidun dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid maka doa orang yang memurnikan itu orang yang bertauhid tadi lam yuraddu tidaklah ditolak ilana dengan kecuali jangan-jangan sedangkan tidaklah dikabulkan doanya kuburiyun kecuali langkah-langkah wal mukhlisun dan orang yang bertauhid yang murni sebagaimana dikatakan, dikatakan oleh Nabi mamin abadin tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang doanya tidak mengandung dosa tidak pula memutus kekerabatan jika ya Allah berikan dia dengan sebab doanya itu salah satu dari tiga hal yang pertama Ayo ajilallahu lahu da'watahu Allah segerakan ah, doanya bagaimana yang dia minta atau yudakhir lahu minal khairi mislaha atau Allah simpan untuknya kebaikan semisal dengan doanya itu dikabulkan dalam bentuk diberi pahala yang pahala ini sangat manfaat di akhirat yang pahala ini semisal dengan nilai dari doa yang dia sampaikan atau dia dipalingkan dari bahaya semisal doa yang dia sampaikan nah, tidak dibayarkan, tidak dikabulkan langsung namun bentuknya adalah dihindarkan bahaya darinya musibah darinya Para sahabat mengatakan ya Rasulullah jika demikian nuksir kami akan banyak-banyak berdoa maka Nabi katakan Allah Akbar Allah lebih banyak lagi Wa amma yud atau makbariyun eh, atau sebelumnya fahum fi du'aihim la yazaluna bi khairin maka orang-orang yang bertauhid dalam doa mereka selalu dalam kebaikan adapun kuburiyun namun istilah Syekhul Islam adalah eh, kalau dijamakkan mukabiriyun di mungkin mufradnya mukbiriyun ya istilahnya Syekhul Islam Tidak kuburiyun namun mukobirion atau mukbiriyun maka kuburiyun namun istilah yang terkenal di zaman ini kuburiyun maka mereka jika dikabulkan doa mereka itu pun nadiron langkah-langkah maka sebenarnya salah satu dari mereka melemahlah tauhidnya dan sedikitlah bagiannya dari Rabbnya dan mereka tidak jumpai dalam hati mereka zaukil iman rasa iman dan manisnya iman bagaimana dijumpai oleh asabikun al-awwalun para sahabat alau dan boleh jadi layakadu hampir-hampir tidaklah diberkahi untuknya fi hajatihim dalam permohonan hajat yang mereka permohonkan ila ayat Allah anhum kecuali jika Allah memaafkan mereka karena mereka tidak punya ilmu bahasa itu adalah bid'ah dan seorang yang beristihad jika keliru maka Allah berikan pahala untuk istihadnya sedangkan kelirunya Allah maafkan. Maka berdoa di tingkat kubur itu baru derajatnya baru bid'ah. Belum sampai syirik. Namun sudah disebut istilah pada Syekhul Islam istilahnya sudah kuburiyun maka kuburin kuburi itu berarti orang yang ya, gemar sama kubur, nggak mesti nyembah kubur. Maka ya, Maka jika orang itu suka berdoa kepada Allah di dekat kubur, karena dia tidak tahu kalau itu bid'ah, maka mungkin Allah memaafkannya. Karena itu statusnya bagaimana mustahil. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muslimin di Kitabul Ilmi kalau tulis tulisannya sekulisan itu ya, lembut, halus, masalah kuburan masalah doa dekat kuburan salah saja nah, mengatakan kalau nah, eh, tidak kan tahu mungkin Allah maafkan kan tidak tahu kalau itu bisa atau tadi beliau katakan boleh jadi itu ceritanya adalah benar dari ulama namun ulamanya beristihad dan dia keliru ada istihad yang yukhti wa yusib maka bahasa-bahasa ya halus Wajamil umur dan semua perkara yang yuzan di, disangka memiliki pengaruh fil alam di dunia ini padahal hukumnya haram menurut syariat macam tanjiri, tamrijat falakiyah kemudian tawajuhat nafsaniyah semacam ain dan doa yang haram dan rupiah yang haram serta berjat topi'iyah dan semacam itu maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya hatta sampai sampai fi nafsi matlub dalam apa yang diinginkan. Fa'inah hadil umur karena perkara-perkara ini adalah dituntut darinya goliban biasanya kecuali perkara-perkara duniawi. Apalah maka sangatlah jarang ayah sol terwujud diadain bagi seseorang dengan sebabnya amrun duniawi perkara duniawi ila kanan kecuali akibatu akibatnya atau hasil akhirnya di dunia di dunia adalah akibat yang buruk dak al akhirah biasa lagi akhiratnya apa itu tamrijat di sebagian nuskhah lihat foto 6 tamrijat pakai za namun kata muhakik boleh jadi yang lebih tepat yang lebih asah adalah dengan rok berijat apa maksudnya tamrijat falakiyah tamrijat diambil dari kata-kata marat yang maknanya adalah kholat bercampur rusak itirab ya, tidak karuan kolak bimbang mungkin maksudnya adalah rusak falakiyin praduga praduga tebakan tebakan falakiyin falakiyin di sini astrolog menggunakan bintang untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi astrologi dan orang-orang yang punya keyakinan bahasanya akhlak bintang atau langit itu punya pengaruh di bumi wa takhlituhum dan campur aduk mereka dengan masalah tersebut. Namun tamjijat itu juga bisa maknanya dal khala. Dan wama rukiba disusun tabiat-tabiat yang menyusun badan seseorang. kesehatan pemberitaan falaki yaitu astrologi. Kata orang yang mengira bahasanya ada perkara-perkara yang punya pengaruh di alam semesta macam astrologi padahal hukumnya harap dalam syariah. Tawajuhat nafsaniyah mungkin ini maksudnya tawajuhan nafsaninya ini ya, ya penyembahan terhadap setan pemujaan terhadap setan doa yang haram, rukyah yang haram jelas. Kemudian tamrijat iya Ini enggak tahu ini untuk mengenalnya. Maka itu semua bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Wal mukhfiq minha min ahli hadil asbab dan orang-orang yang tidak terkabul doanya dari orang-orang yang meyakini sebab-sebab ini at-at af itu berlipat-lipat dibandingkan al munji orang yang berhasil dalam doanya lihat footnote footnote 2 Mukfik itu yukabil lawan dari munji. Apa itu mukfik? Mukhfik waladhi layat par bitolabihi Mukhfik adalah orang yang permohonannya tidak terkabulkan Munjid sebaliknya Suma inna fiha kemudian dalam sebab-sebab ini minan nakar terhadap kesusahan, wadar dan bahaya yang sangat banyak sehingga hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka sebab-sebab ini Finafsia pada asalnya adalah berbahaya Layakat hampir-hampir tidaklah terwujud al itu tujuan dia dengan sebab-sebab ini kecuali langkah-langkah Jika haslah terwujud Maka banyak lebih banyak daripada manfaatnya dan sebab-sebab yang disyariatkan untuk mendapatkan hadil matalib keinginan-keinginan ini yang hukumnya mubah atau dianjurkan maka ada sebab tabi'iyah ada sebab alami macam berdagang dan bercocok tanam atau ada sebab dunia tawakal pada Allah percaya dengan Allah dan berdoa kepada Allah dalam bentuk yang disyariatkan tempat-tempat dan di waktu-waktu yang dinilai e, dinilai oleh Allah dan Rasulnya sebagai tempat dan waktu yang istimewa Mobil kalimat dan dengan doa-doa yang dinukil dari pemimpin orang-orang yang bertakwa macam bersedekah dan melakukan kebaikan maka akan terwujud dengannya kebaikan murni awil ghalib atau kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya Wamayasul dan apa yang terwujud Mindororin berupa bahaya disebabkan melakukan hal yang disyariatkan atau meninggalkan sesuatu yang tidak disyariatkan lima nuhya anhu yaitu perkara yang dilarang maka bahayanya itu maksud bijanib mayasul minal manfaat maksudnya saya nggak tahu artinya hmm, tapi ya kurang lebih maknanya adalah ya kalau mau ditebak maka bahayanya itu lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan kasuro oh ya yang lebih banyak malah lebih sedikit maka bahaya yang disebabkan makan yang masuk atau meninggalkan yang tidak masuk meninggalkan yang terlarang maka bahaya itu maksud lebih sedikit dibandingkan manfaat yang didapatkan wadal amru dan perkara ini bahasanya mengamalkan yang masuk itu manfaatnya lebih banyak di samping dia adalah satu perkara yang di, didukung dalilnya adalah Quran Sunnah dan Ijma bahwa aitun makkul. namun perkara ini juga adalah satu hal yang logis berdasarkan tajarib pengalaman yang telah dikenal yang masyhur dan kias yang benar maka sholat, zakat, maka terwujud dengan keduanya kebaikan dunia dan akhirat dan keduanya mendatangkan pula khair semua kebaikan dan mencegah semua keburukan. Fahadal, fahadal kalam maka pembicaraan ini Dibayar menjelaskan bahasanya sul tidaklah terwujud dengan sebab-sebab yang haram itu tidak akan terwujud kebaikan murni atau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan siapa yang memiliki khibrah, pengetahuan tentang keadaan dunia dan siapa yang memiliki masih memiliki akal sehat maka dia akan yakin dengan hal tersebut yakinan dengan satu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya Wajah sahabat dzalika jika telah jelas hal tersebut, maka falaisa alaina maka tidak ada kewajiban bagi kita. Min sabab ta'thiri ahyan. Sebab terpeng, eh, takfir sebab terwujudnya pengaruh ahyanan terkadang maka tidak ada kewajiban kita untuk memikirkan sebab yang cuma pengaruhnya cuma kadang-kadang Dan berbagai sebab yang Allah ciptakan eh, yang Allah ciptakan dengannya berbagai kejadian di bumi dan di langit siha alal hakikat tidaklah bisa tidak ada yang bisa menghitungnya secara hakiki kecuali Allah Amma ayanuha adapun rincian dari sebab-sebab tersebut bila raibin tanpa dilakukan, Bahkan bukan rincian anwa jenis-jenis sebab. Maka layat bituha al makhluk maka makhluk tidak bisa menghitungnya karena demikian luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu metode para Nabi alaihissalam mereka memerintahkan makhluk untuk melakukan satu perkara yang di sana ada kebaikan untuk makhluk dan melarang mereka untuk melakukan hal yang berbahaya dan mereka tidaklah menyebutkan makhluk untuk membicarakan tentang asbabil kainat sebab-sebab terjadinya berbagai hal di dunia ini Maka yang dilakukan oleh para ahli filsafat karena berbicara tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu yaitu kasih taat capeknya banyak sedikit manfaatnya atau bahkan mujibun lindorok menyebabkan timbulnya bahaya. Maka contoh perbandingan gambaran untuk metode para nabi dengan ahli filsafat itu sebagai misal misalun Nabi saw alaihi wasallam maka permisalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagikan seorang dokter yang ditemui oleh seorang yang sakit, pasien yang sakit. Faroah marodahu, lalu dokter ini pun melihat sakitnya. Lalu dia pun tahu, oh ini sakit ini. Maka dokter berkata pada si sakit, minumlah ini, jauhilah makanan itu. Maka si sakit melakukan hal tersebut, Fahasalah maka terwujudlah tujuan si sakit yaitu syifa sembuh. Sedangkan ahli filsafah Ya turun ma'ahul kalam sangat panjang pembicaraan mereka tentang sebab sakit ini. tubuh dan bentuk sakitnya. Bagaimana dan jeleknya bahaya sakit ini. Wadhamu ma'aujabahu Dan bahaya dan jeleknya perkara yang menimbulkan sakit ini. Seandainya si sakit bertanya pada ahli filsafat ini, maka sebab apakah yang bisa menyembuhkan aku dari sakit ini? Maka lam yakun lahu bidhalika ilmun tamun, maka dia tidak memiliki ilmu yang sempurna yang lengkap tentang hal ini. maka dokter tersebut bagi, bagikan metodenya para nabi itu mengedepankan solusi daripada mengedepankan pembicaraan yang panjang lebar yang tidak memberikan solusi Wal dan pembicaraan tentang bayat menjelaskan tentang taksir pengaruh sebagian sebab-sebab ini maka ini bisa menjadi fitnah bagi orang yang lemah akalnya dan lemah agamanya karena akan disambarlah akalnya lihat footnote dua tahta tafu akluhu bimakna tastalibuhu wa tudhibuhu menghilangkan dan menghilangkan maka akalnya bisa tersambat faya ta'allah faya ta'allah lihat nut faya ta'allah maknanya penuh dua ya tahaya bingung au ta au yatanasak atau beribadah Wal makna dan maksud perkataan beliau di sini Allah taala a'lam al mustahil maka orang yang menyebutkan diri dengan filsafat maka filsafat itu tuhai minu ala akli akan menguasai akalnya dan akan membutakan mata hatinya dan menjadikan dia heran au haiman atau menjadi yang Haiman bingung tentang cara taat beribadah atau dalam metode beribadah dan tanah beribadah yang keliru macam beribadahnya orang-orang Nasrani dan sebagian sufi dan para filsafat yang tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Idalam yurzak jika dia tidak diberi ilmu dan iman Yang ilmu dan iman ini menyebabkan dia mendapatkan petunjuk dan keyakinan Wayakfil al-akil dan juga lah bagi orang berakal sehat untuk meyakini Bahasanya selain hal yang disyariatkan Maka itu tidak memberi pengaruh bihalin sama sekali Dan tidak ada manfaatnya itu asal jika ada manfaatnya, ada pengaruhnya, maka bahaya yang lebih banyak daripada manfaatnya. Itulah kewajiban orang yang berakal dan orang yang beriman. Daripada membicarakan tentang pengaruh astrolog, pengaruh sini, pengaruh nyatanya apa? Orang itu semai di, di sana itu kemudian jadi hebat atau di sana jadi gagah nah, itu nggak mempan senjata atau ngapain puasa putih nanti manfaatnya gini oh dilakukan benar ini enggak jangan disibukkan dengan perkara-perkara orang yang berakal sehat tidak akan menyibukkan diri dengan memikirkan sebab-sebab semacam ini ada metode-metode ada cara-cara yang jika dikerjakan ternyata bisa dan sibuk dengan masalah tersebut Ada hal tersebut adalah hal yang terlarang dengan puasa ini atau melakukan itu nanti jadi untuk ini dan begitu dan sibuk dengan masalah-masalah semacam ini orang yang sibuk dengan masalah-masalahnya cuma nanti dapatnya bingung namun yang pokok adalah pokoknya yang yang hasil, menghasilkan manfaat atau manfaat yang lebih besar daripada bayi adalah hal-hal yang disyariatkan. Semua sebab kemudian sebab terpenuhnya hajat sebagian mereka mereka yang berdoa dengan doa yang haram adalah karena seorang dari mereka kuno boleh jadi motor dalam mendesak dorotan dengan benar-benar mendesak dia dapat masalah besar kemudian dia berdoa dengan doa yang khusyuk karena doanya orang dapat masalah seandainya dia seandainya berdoa kepada Allah biha dengan doa tersebut seorang yang musyrik dan dia berdoanya ingda yang di dekat berhala maka akan dikabulkan doanya Kenapa? Lizat kita wajuhi Allah? karena tawajuhnya yang benar kepada Allah. Konsentrasi hatinya, tawajuhnya yang benar kepada Allah. Baik karena meskipun ngempas-ngempaskan doa di dekat berhala dan sebuah kesyirikan. walau Wala pelahu dan seandainya dikabulkan doanya ala yadil mutawassil bihi atau mutawassal bihi melalui eh, orang yang dia jadikan sebagai tawasul yaitu penghuni kubur atau yang lainnya dia jadikan sebagai perantara untuk istirahatnya, untuk doanya maka orang tersebut terkadang dihukum ala zalika hal itu dengan dikabulkan doanya sehingga Yahwi bihi menjerumuskanlah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jika Allah tidak memaafkannya kama lau talaba minallahi mayakunu fitnah lahu sebagaimana seandainya seorang itu memohon kepada Allah mayakunu fitnah lahu sesuatu yang bisa menjadi fitnah untuknya sebagaimana Sa'labah yang meminta kepada Nabi supaya dibanyakkan hartanya. Nabi pun melarang hal tersebut marah bak dan marah berulang kali. Namun dia pun tidak berhenti sampai akhirnya Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Namun hal tersebut menjadi sebab celakanya orang ini di dunia dan di akhirat. kayak kayaknya sekolah Islam menerima kisah salafah tidak mempermasalahkan kisah salafah karena dia menceritakan inti kisah salafah tanpa memberi komentar bahkan itu jadikan contoh Namun yang jelas ya, seandainya sesuatu demikian maka kita katakan keliru dalam masalah ini. Rahimullah taala. Karena salah adalah seorang sahabat bedah lihat tempat salah bin Hatib bin Amr bin Ubaid bin Umayyah bin Zaid al-Ansari al-Ausi ada yang mengatakan Sa'labah bin Abi Hatib seorang sahabat yang ikut perang Badar meninggal di masa Khalifah Utsman. Ya, Abu Badar, Abu Badar tidak mungkin jelek nasib akhirnya. Maka kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sini ada seseorang yang meminta kepadaku satu permintaan, lalu aku memberikan kepadanya. Fayahujubia maka dia keluar dengan permintaannya, meninggalkan aku. Ya ta'abbatoha naran dan dia ngempet api ya ta'ab batok ya ta'ab batok itu meletakkan sesuatu di sini bawa buku ya ta'ab batok kalau bahasa Jawanya ada ngempet ya kalau bahasa Indonesia nya membawa barang namun diletakkan di ib, di ketiak bahasa Indonesia nya apa katanya? Bawa barang namun di sini. Gak tahu. Kalau bahasa Jawanya ada yang terjemah ya taat tahu maka dia ngempit narang api neraka. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau beri mereka? Maka Nabi katakan, mereka tidak mau kecuali meminta kepadaku. Ya'ballahu li al-buhla. Dan Allah tidaklah ingin ada sifat bakhil untukku. dikaitkan Imam Ahmad hadisnya disahkan atau dihasilkan oleh Zamuk Bil di Zamul Mas'alah. Iya, Bil Zamul Mas'alah. maka mungkin berdasarkan hadis ini mungkin kita katakan berdasarkan hadis ini ada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk minta-minta artinya kalau dia minta-minta itu jadi sebab dia masuk neraka dan hukum asal minta-minta itu tidak boleh namun karena dia terus menerus minta-minta ya mendesak minta-mintanya boleh memberi ini ada seorang pengemis yang tidak berhak untuk mengemis maka uh, harta hasil mengemis untuk dia itu adalah neraka Maka dia dosa-dosa itu boleh ngasih bagaimana nanti mengasih orang ini <coughs> mungkin maka berdasarkan seandainya di sini sahih maka berdasarkan di sini kita katakan ini dalil bolehnya memberi kepada pengemis yang sebenarnya tidak berhak untuk mengemis ketika dia mendesak-desak Jangan tak mau kecuali minta dan maka tak, tak, maka aku beri dan dia pergi dengan lengket neraka وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله hmm? Mampu kerja ya, Fisiknya mampu masih kuat Eh? Hukum haram Gak mampu boleh Gak mampu kan boleh Hukum asalnya kan haram Hukum asalnya belum bisa Tapi ada orang yang minta-minta ngancem-ngancem lagi. Iya, kalau dia ngancem kasih aja. Nanti berlakunya ada sini. Jangan desak-desak. Ngancem-ngancem.